Uhibbuka Rabbair Ulun cinta lagi yang dua Umbar hawa Cinta hawa nafsu Wa umbar li'annaka ahlul Cinta karena memang dia yang ampunnya Wa amman ladhi Huwa bul hawa فشغلي بذكرك عمن سواك Adapun ulun cinta lawan kian tapi nafsu yaitu ulun merasa ulun nang cinta lawan kian. Padahal ulun kan lebih cinta kenapa? Tapi perasaan ada bisi cinta lawan kian itu nang ngaran nafsu. Wa amman Adapun insanan dasar yang ampunnya pada pedang puluh sudah qadbi yang membukakan hati ulul hatta sehingga ulul melihat yang di mana-mana. Nah ini ya, apa pengalaman Robi Adil Adawiyah. Masya Allah amun gampang ujagun non kawa mengorbankan jiwa jangan jiwa rokok sembilah aja yang pada ada korban apa rokok sembilah pada apa